Kita dengarkan apa kata Ustadz. Kita dengarkan apa kata Ustadz. Apa kata Ustadz. Rasulullah bersabda apa? Niatul mukmin khairun min amalih. Niatnya orang mukmin itu lebih bagus daripada amalnya ada ulama yang mengartikan niatnya orang yang beriman itu lebih bagus dari amalnya kenapa? amal ini terbatas kemampuannya cuma terba terbatas saya sholat tapi kekuatan saya cuma sekian puluh rokaat hati kepingin sekian ribu rokaat loh niatnya lebih bagus daripada amalnya saya bersedekah, yang saya punya cuma 10 ribu, kepinginnya ngasih satu miliar. Loh niatnya ini lebih baik daripada amal amalnya. Ada lagi karena amal ini bisa kecampuran ria, bisa kecampuran ingin dipuji sama orang. Tapi kalau niat nggak ya bisa, mana ada niat ria? Nggak ada kalau kamu sholat bohirnya menghadap kiblat kadang-kadang hati kepingin dipuji sama orang tapi kalau niat nggak bisa niat ini memang amalnya hati ada lagi yang menyatakan semua itu kalau dari hati lebih bagus daripada yang dengan anggota badan baca Quran bagus tapi hati yang memahami Al-Quran itu lebih bagus daripada amalan baca Al-Quran sholat baik tapi hati yang khusyuk di dalam sholat lebih baik daripada amalan sholatnya niat itu tempatnya di hati lebih baik daripada amal perbuatan anggota badan yang dohir ada lagi yang menyatakan ini sebabnya hadis ada begini ceritanya orang Yahudi sama Sayyidina Uthman bin Affan di zaman itu ada orang jual sumur sedangkan di daerah itu orang lagi butuh dengan air ketika dengar dijual sama Sayyidina Uthman ditawar tujuannya adalah untuk nanti disedekahkan untuk kepentingan orang-orang yang membutuhkan ditawar-tawar nggak dikasih sama pemiliknya agak tinggi mintanya udah dikasih waktu sama Sena Uthman biar mikir aja lah kalau nggak dikasih besok tak wangi besok aku bah aku bayar loh malam hari ada orang Yahudi datang denger itu sumur mau dijual dibayar langsung tak pakai dinyang dan oleh orang Yahudi tadi itu untuk kepentingan umum diberikan pagi Sayyidina Uthman bin Affan mau siap bayar nggak dikasih berarti udah mau dibayar sama Sayyidina Uthman bin Affan datang ke tempat ke pemiliknya udah dibeli sama orang loh siapa itu Yahudi nyesel Sayyidina Uthman sampai kepada Nabi kata Nabi niatul mukmin niatnya orang beriman seperti Uthman bin Affan khairun min amalih lebih baik daripada yang telah dilakukan oleh orang Yahudi tadi itu. Iya kan? Tuh, apa kata Ustaz? Iya kan? Tuh, apa kata Ustaz?